ibu-ibu mah hebat bu cakra cakra ibu-ibu mah cakra mahkota nah hebat pak tinggal lamun balanya pak itu cakra mahkota itu lamun balanya tinggal bu pasar baru tujuh lantai meli baju hiji kapapai pak <laughs> eh di dia tak jadi jadi di parios teh mu iya mutar tak otaknya teh gitu tak Wah gitu. mang ya sabaraha 100 ribu, ah 80 teu aya buti dituna, ah 80 sok teu 80 mah moal asna. Ngaleos ta Pak? Tang teh 7 lantai balik deui kadinya. Cek nu dagang teh bunuh tadinya muhun kenging teh Bu langkung teh teu aya asna. Bakal balik deui. Lamun laki mah moal simpel. Sabaraha Mang 100 ribu 80 eh. mang apa wiyo ya, 80 beres Bu. Kenapa? Karena dia tidak bisa lama untuk bergerak untuk mencari sesuatu. Itulah laki-laki. Laki simpel, plek plek plek itu laki-laki. Makanya engke mun balanya, Pak, lamun bojo ngajak balanya entong daik. Asli kesel ka urang. Bapak bisa emosi engke. Saya kurang teh ari mama naon yakin can kalau tan turun wae moal wakat turun. Moal wakat turun. Bapak kudu ada wayahna, ari bapak sabar mama enggak. Makanya kieu wae ayeuna mah sok pasian artosna, abur wae sok mah balanya. <laughs> iya. Saya kan begini, Pak mau balanya ayo. Ayo, belanja aja. Gila wae, hayo wae balanya. Tuh kan. <laughs> hayo nah, ge bedanya. <laughs> Gitu kan ya. Begitu. Enak, Pak. Jujur enak, biarkan aja. Mau jam berapa pulang? Jam sekian. Beres teta Istri matang ditutur-tutur balanya mah kusalaki, capek. Abur wae stres ka urang. ya Eta eta konsina. <laughs> Ah, ah tuh dah udah aja na pak sana sana seru ya mah aja na seperti coba pak ada bu di halaman berapa saya lupa lagi di halaman berapa buku ini seorang yang sering nawar pada pedagang-pedagang kecil itu akan tersendat rezekinya dalam konteks yang lain itu tong loba nawar kanu dagang bahtina sautik entong ibu ya sabara kangkung sarebuan dua ribu tilu ah tetiasa neng dah abdi tak ahli teh dua 2000 tilu sok di di nusana dua 2000 tilu dor dari eta peragi nawar kangkung tilu bengket ranteng dia tak <laughs> ya atuh dah mau sabaraha atuh batina bu atuh ribu tilu teh sabaraha batina sok coba ku bapak ku ibu pikirkan ini tidak realistis begini aja berapa ini kangkung sarebuan tabere ribu canak opat bengket enak seperti itu ya tukang coet ditawar atuh budak nu dagang lagi di pada larang gara dagang coet pak berat lungsur seberat coet mang 15 ribu oh 10 sana pergi tina batu segera <laughs> ah, sok jian batu sorangan itu ya. <laughs> akhirnya dordar eta nawar 10 ribu akhirnya tas 10 ribu apa tukang coet bilangnya tah Bu muhali doakan mua nu ayah geng ngenes si tukang coet. Mun itu at mun itu lima 15 ribu, ibu pasihan 20 ribu tukang coet budak. Nih 20 ribu sama anda Ibu yang sulan yos ker ujang we berebet doa anak kita Ibu cing sehat rizgina gampil kemudian sarogena cing soleh murang kalina saroleh keluargana berkah tinu 5 ribu na taeta hirup ngarana. Tong loba nawar kanu batina saetik bakal ngahalangan rezeki lain. Kamahan mun ayama tak eta apa energi ngarana luar biasa nges ngasaan pe nges ngasaan peyem saparapat peyem nges diasaan saparapat iya sabaramang tilu belas ribu oh sok tilu belas ribu nulain ke sepuluh ribu nges saparapat asup gak sok Mau biasa ibu abdi dah gaduhna sakedik ah harus nah bari geus asup gerasa gimana ini kalau ngaleos weh cek tukang peyem teh gehel tuh ya ah gitu bu lamun tos ngaraosan barang awas ini ada teorinya kalau sudah ngaraosan barang ibu jangan tidak jadi pak beli awas itu kenapa karena walaupun diizinkan ada sesuatu yang masuk yang dia harapannya anda membeli barang itu buah nges disopak ke orang diasaan. bu bade mual ah ngaraosan hungkul gitu ayal genep kios ngasaannya warga tuh ya nah, itu harus belajar itu ya belajar yang kecil-kecil tapi ini luar biasa ke kehidupan kita luar biasa begitu ya